Syarat yang ketujuh yaitu dukhulul waqt ya, telah masuk waktu salat. Nah, telah masuk waktu salat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu dilakukan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak boleh seseorang sholat sebelum waktunya atau sholat setelah keluar dari waktunya dan waktu-waktu sholat alhamdulillah itu tidak menghalangi kegiatan-kegiatan kita waktu-waktu sholat tidak menghalangi aktivitas-aktivitas kita bahkan pada hakikatnya waktu-waktu sholat itu sangat membantu aktivitas-aktivitas kita sehingga kita menjadi orang yang bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan kita dengan semakin bagus, semakin segar, semakin bersemangat ketika kita betul-betul menjaga waktu-waktu sholat kita sehingga tidak semestinya seseorang itu mengakhirkan sholat ya, bersama dengan kaum muslimin bagi yang laki-laki berjamaah di masjid karena sebab mendahulukan untuk istirahat misalnya atau yang semisal itu atau karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan ini tidak tidak menjadi udur pekerjaan ataupun e, ingin makan lapar ingin makan atau ingin istirahat itu tidak menjadi uzur untuk diperbolehkannya mengakhirkan waktu sholat bahkan semestinya seseorang berusaha untuk menjalankan pada waktunya atau di awal waktunya dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Adapun mening, mengakhirkan waktunya sehingga tidak berjamaah bersama dengan kaum muslimin karena ingin makan, karena ingin istirahat ya, atau karena pekerjaannya maka ini bukan udur yang diperbolehkan. Ikhwanafidin azanallahu ayyakum dan juga sudah kita sebutkan bahwa seseorang yang mengakhirkannya dengan sengaja dengan sengaja dia mengakhirkan sampai di luar waktunya maka dia berada dalam ancaman yang sangat atau dalam keadaan yang sangat berbahaya karena secara tidak langsung dengan dia mengakhirkannya sehingga keluar dari waktunya dengan sengaja sama saja dia telah meninggalkan sholat ya, dengan sengaja misalnya orang yang setiap hari sengaja dia pasang jam bekernya bangunnya selalu jam 7 padahal jam 7 sudah keluar dari waktu sholat di negeri kita keluar dari waktu sholat subuh. Maka kalau dia sengaja mengakhirkan waktu sholat ya, sampai keluar waktunya, dia pasang jam bekernya jam 7 misalnya, atau bahkan lebih dari jam 7 kalau mungkin hari Jumat dia akhirkan menjelang waktu sholat Jumat maka dia telah meninggalkan sholat dengan sengaja dan kita tahu para ulama khilaf dalam masalah orang hukum orang yang meninggalkan salat antara kafir dan tidaknya. Antara kafir dan tidaknya. Dan sepakat bahwa yang tidak meyakini wajibnya salat kafir. Tapi yang meyakini wajibnya salat dan meninggalkannya dengan sengaja maka para ulama khilaf tentang kafir dan tidaknya orang tersebut. Maka siapa yang ingin dikhilafkan oleh para ulama tentang dirinya ataukah kafir atau tidak. Sehingga tentunya seorang tidak meninggalkannya dengan sengaja atau mengakhirkan dari waktunya sampai keluar waktunya dengan sengaja karena dia dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia sengaja melakukannya di luar waktunya. Kemudian waktu-waktu sholat sebagaimana telah kita sebutkan dari dalil yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah taala <clears throat> yaitu firman Allah Subhanahu wa taala aqimis salah li syams tegakkanlah salat sejak tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail sampai Eh, sampai malam, sampai gelap malam, wa Qur'an al-fajr dan salat fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Ini surat Al-Isra ayat 78 menunjukkan tentang waktu-waktu salat. Menunjukkan tentang waktu-waktu salat dimulai dengan tergelincirnya matahari. Dimulai dengan tergelincirnya matahari sampai malam gelap di sana ada tiga sholat, yaitu sholat duhur, sholat ada empat sholat, maaf, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian Allah menyatakan bahwa Quran al fajr dan sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi saw Alaihi ya, di antara hadis yang sangat jelas menjelaskan tentang waktu-waktu sholat diantaranya adalah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan waktu zuhri tidak zalat syams waktunya sholat zuhur itu kalau sudah tergelincir matahari sudah tergelincir matahari dari tengah-tengah di atas langit tergelincir maka masuk waktu sholat zuhur. Sampai kapan? Wa kana dhillu rajul qatulihi. Sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya orang tadi. Sampai bayangan sesuatu sama dengan tinggi sesuatu tadi. Nah. Malam tahduril asr. Selama belum masuk waktu asar. Kalau sudah lebih dari bayangan bayangan lebih dari tingginya orangnya atau panjangnya benda kalau sudah lebih maka telah masuk waktu asar dengan ber, ber, dengan perginya waktu zuhur langsung masuk pada waktu waktu asar dan waktu asar terus berlangsung sampai waktu asar disebutkan dalam hadis ini waktu asar malam tasfir rosyams waktu asar itu terus berlangsung sampai matahari kekuning-kuningan. Tidak lagi terik bagaimana waktu duhur. Tapi sudah mulai kekuning-kuningan hendak e, tenggelam. Ya. Kemudian Nabi menyatakan wa waktu salatil maghrib malam yaghib syafaq. Dan waktu salat maghrib itu setelah tenggelam matahari ya, sampai sebelum hilangnya syafak. Syafak itu warna kemerahan atau putih kemerahan yang ada di langit. Setelah tenggelamnya matahari, itu langit masih ada keputihan dan ada warna merahnya. yang kemudian nanti hilang warna merah dan hilang kemudian Eh, keputihan yang ada di langit, warna putih yang ada di langit kemudian berganti menjadi hitam. Ketika sudah hilang syafak al-ahmar, kalau sudah hilang warna kemerahan tadi, maka masuk waktu sholat maghrib. Eh, maka habis waktu sholat maghrib. Nah, atau bisa juga dengan tanda dengan munculnya gelap munculnya gelap ya, dan dengan hilangnya apa namanya dengan hilangnya siang ya, dengan munculnya gelap dan dengan hilangnya uh, siang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw. alaihi wasallam idza aqbala al-lail min huna wa adbar nahar min huna fakat aftar saim. apabila gelap itu sudah datang apabila gelap itu sudah sudah mulai muncul gelap malam, kemudian siang sudah mulai pergi. Ini dengan dengan tenggelamnya matahari, maka akan muncul dari arah barat gelap. Maka muncul dari arah uh, apa namanya? Maaf, uh, muncul dari arah timur gelap. Ya. Kemudian siangnya dari arah barat lama-lama menghilang. Maka dengan munculnya gelap dari arah timur dan dengan perginya siang dari arah barat maka e, telah datang waktu sholat waktu sholat maghrib. Nah, <clears throat> dan ini berlangsung sampai hilangnya syafaq. Ini kalau sudah muncul kegelapan dari arah timur dan pergi e, pergi apa namanya waktu siang dari arah barat maka telah datang waktu maghrib yaitu maksudnya kalau sudah tenggelam matahari kalau matahari sudah tenggelam semuanya tidak kelihatan lagi bulatan matahari itu sudah tenggelam maka masuk waktu sholat maghrib dan mulai muncul kegelapan dari arah timur dan di arah barat masih ada warna keputihan dengan warna merah. Kalau warna merah tadi sudah hilang dan sudah berubah menjadi hitam semuanya, maka keluarlah dari waktu maghrib masuk ke waktu isya. Setelah itu waktu isya ya, dikatakan dalam hadis ini waktu salatil isya ila nisfil lail al awsat dan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam sampai pertengahan malam. Wa waktu salat subhi min tulu'il fajr malam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. Jadi antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari, faida talaat tala'atis syams fa amsaka salah fa innahu eh, fa amsak alis fa salah. Nah. Apabila apabila sudah terbit matahari maka berhentilah. Ini tidak boleh tidak boleh lagi uh, untuk sholat sudah habis waktu waktu sholat. Ikhwana azan azanallahu ayyakum. Demikian waktu sholat telah ditentukan. Dan kalau kita perhatikan dalam waktu sholat tadi ada dua waktu yang tidak langsung berpindah ke waktu sholat berikutnya yaitu waktu sholat asar dan waktu sholat isya ada dua sholat yang setelah habis waktunya tidak langsung datang waktu sholat berikutnya itu sholat asar dan sholat isya sholat asar eh, nah sholat asar itu dikatakan dalam hadis tadi setelah selesainya waktu zuhur langsung masuk waktu asar sampai matahari kekuningan. Sementara waktu maghrib itu setelah tenggelamnya matahari. Padahal antara matahari kekuningan sampai tenggelam itu masih ada waktu. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa itu masih waktunya sholat asar. Itu masih waktunya sholat asar, tetapi dibagi dua menjadi waktu yang ikhtiari dan waktu yang waktu yang daruri. Dibagi menjadi dua, waktu yang ikhtiari dan waktu yang yang daruri. Artinya kalau seorang itu menjalankan sholat ya, setelah matahari kekuningan, sholat asar. Setelah matahari itu kekuningan, sampai sebelum tenggelamnya matahari itu masih menjalankan sholat pada waktunya masih menjalankan sholat pada waktunya ya. tetapi itu bukan untuk setiap orang itu waktunya orang-orang yang e, darurat dalam keadaan terpaksa harus mengakhirkan sampai waktu tersebut ya. ini orang yang punya suatu tugas suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia baru bisa menjalankan baru bisa menjalankan sholat asar setelah matahari kekuningan sampai menjelang tenggelamnya matahari maka dia masih atau dia menjalankan sholat masih pada waktunya masih pada waktunya tapi bagi orang yang tidak ada darurat tidak ada sebab tidak ada alasan ya, maka ini tidak diperbolehkan dan itu merupakan tandanya atau merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafikin itu dia adalah orang yang mengakhirkan waktu salat. Mengakhirkan waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang salat yaitu orang yang mengakhirkan waktu waktunya, mengakhirkan waktu sholat tadi. Nah. Dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqana ghayya." Dan akan datang setelah mereka orang-orang yang membuang waktu sholat. Adha'u shalah artinya mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat. Dikatakan di sini dalam ayat yang pertama tadi kita katakan fawailulil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dikatakan orang yang sahun. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan dalam ayat berikutnya faqala min ba'dihim khalfun adha'us salah. Akan datang setelah mereka generasi yang akan membuang salat atau menyiakan menyanyiakan salat. Sehingga orang yang mengakhirkan waktu salat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyanyiakan dan orang yang apa namanya? orang yang membuang uh, salat. Ini penyebutan yang sangat jelek bagi orang-orang yang mengakhirkan waktu salat. Allah berikan nama dia sahi, orang yang menyanyiakan salat dan orang yang mudian menghilangkan salat, membuang salat. Dan Allah mengancam mereka orang yang mengakhirkan waktu salat dengan wail, fawailul lil musallin. Dengan wail, wail adalah neraka lembah yang ada di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Diancam dengan mendapatkan lembah yang ada di neraka jahanam. Maka ini bukan perkara yang remeh mengakhirkan waktu waktu salat. Seorang terkadang dia mengakhirkannya ya, karena hanya karena bajunya kotor misalnya. Itu tidak menjadi sebab untuk mengakhirkan waktu salat. Kalau kotornya bisa dibersihkan, kenapa tidak segera dibersihkan? Tidak harus ganti baju mana yang kotor dibersihkan. Namun tidak boleh kemudian dia sampai hanya karena kotor bajunya kemudian dia mengakhirkan uh, waktu waktu sholat. Nah, sebagian ada yang yang demikian. Kecuali ya, orang yang memang punya udur, kecuali orang yang punya udur, apakah dia itu tertidur sehingga bangunnya kesiangan, atau dia lupa sehingga baru ingat belum sholat duhur, ingatnya pada waktu asar. Maka apa yang dia lakukan segera segera dia melakukan sholat yang dia lupa pada saat dia ingat. Jangan ditunda-tunda. Kapanpun dia ingat, dia lakukan pada saat itu. Kapan dia ingat waktu sholat yang dia tinggalkan. Dan kapan dia bangun dari sholat yang dia tinggalkan, maka dia lakukan pada saat itu juga. Setelah dia bersuci. Setelah dia bersuci langsung dia lakukan. Meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Meskipun pada saat tenggelamnya matahari, terbitnya matahari. Tapi itulah waktu saat dia ingat, itulah waktu saat dia bangun, maka itulah waktu sholatnya dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya anis salah, atau man nama anis salah, atau nasiyaha, fal yusalliha idza dzakaraha. Kama qala Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur sehingga eh, apa namanya tertinggal dari waktu sholat ya. tidak telah keluar waktu sholat dia bangun telah keluar waktu sholat atau barang siapa yang lupa dari menjalankan sholat fal yusalliha ila dzakaraha maka dia menjalankannya ketika dia itu bangun atau ketika dia itu ingat sebagian ada yang menganggap kalau sholat yang ditinggalkan sholat duhur ingatnya waktu asar ya nanti mengerjakannya waktu duhur berikutnya tidak mengerjakannya saat itu saat dia ingat itu waktu dia mengerjakan sholatnya tidak ditunda pada waktu duhur hari berikutnya tidak nah, tapi saat itu dia melakukannya nah khanafiddin azan Allah wa iyakum. <clears throat> terkadang juga ada orang yang harus menjamak sholat ya maka di sini tidak mengapa dia melakukan sholat di waktu selain waktunya setelahnya misalnya menjamak antara sholat maghrib dengan isya ketika dia e, bepergian bepergian dan bukan bepergian safar bukan bepergian safar ya. namun kesulitan bagi dia untuk naik kendaraan. Sulit bagi dia untuk apa? Kalau dia turun dari mobil kemudian sholat di masjid, nyari kendaraan lagi sulit. Karena waktunya sudah apa namanya maghrib gitu ya. Nah, biasanya kalau setelah maghrib kendaraan sudah mulai sulit. Sementara kalau dia sampai ke rumah itu sudah habis waktu sholat maghrib. Maka dalam keadaan yang seperti ini tidak mengapa seseorang menjamak, ya, seorang menjamak tapi tidak mengkosor. Karena apa? Karena dia bukan orang yang safar. Ini perlu diperhatikan bahwa mengkosor itu kaitannya dengan safar. Mengkosor itu kaitannya dengan safar. Sehingga seseorang kalau tidak yakin dirinya safar ya jangan mengkosor. Nah, sampai dia betul-betul yakin bahwa diri adalah seorang yang safar, maka dia mengkosor eh, sholatnya. Adapun dalam perjalanan yang jauh, ya meskipun jauh tapi e, bukan safar, jarak 30 km misalnya, nah, dia harus naik kendaraan dari satu tempat ke tempat ke rumahnya yang jauhnya sekitar 30-40 km. Kemudian dia kalau turun di jalan untuk sholat, dia kesulitan. Untuk turun di masjid, untuk sholat maghrib di masjid. Ya. Pada waktunya dia kesulitan karena nanti dia tidak bisa naik kendaraan berikutnya. Maka dia naik kendaraan sampai ke tujuannya meskipun waktu sholat maghrib sudah habis dia bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Dia bisa sholat maghrib dan isya di di jamak. Yang seperti ini termasuk dari hal-hal yang uh, eh, udur dan diperbolehkan untuk menjamak. <clears throat> nah, bahkan Nabi SAW juga pernah menjamak tanpa uh, sebab. Kalau masalah menjamak, maka ini lebih ringan, ya Pak. Tapi kalau masalah mengkosor, ini yang yang tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan orang e, kemudian sedikit-sedikit mengkosor, perjalanan dekat mengkosor dan seterusnya. Mengkosor itu ketika dia itu dalam keadaan apa? Safar. Adapun tidak safar, maka dia tidak mengkosor. Dan jumhur ulama, jumhur ulama, kebanyakan besar para ulama itu menggunakan batasan kosor adalah jarak sekitar 83 kilometer. Nah, ini kurang lebih sekitar itu. Maka untuk lebih hati-hatinya ya kalau jaraknya tidak sampai segitu seseorang tidak apa namanya e, tidak mengkosornya untuk lebih hati-hati karena asalnya asalnya adalah tidak tidak mengkosor asalnya tidak mengkosor begitu pula ketika seorang itu sendirian safar tapi sendirian maka yang paling baik bagi dia adalah untuk salat senantiasa salat berjamaah meskipun dia tidak mening, dia tidak menjalankan sunnahnya menjamak dan mengkosor bisa dipahami ini kalau orang itu sholat sendirian pergi safar sendirian maka yang paling bagus bagi dia adalah mengutamakan sholat berjamaah meskipun dia tidak menjamak dan mengkosor karena kalau dia menjamak dan mengkosor otomatis dia sholatnya apa? Sendiri. Meskipun dia safar, disunahkan untuk menjamak dan mengkosor. Tapi dengan sebab itu dia akan sholat sendirian, menjamak dan mengkosornya sendirian. Maka kalau dia mampu dan itu lebih baik adalah dia menjalankan sholat tidak dengan mengkosor dan menjamak dan dia mengutamakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib dan tidak gugur karena safar. Tidak gugur kewajiban sholat berjamaah karena sebab safar. Kecuali kalau dia adalah berombongan, safarnya dua orang atau lebih. Maka dia tidak mengapa setelah sholat bersama jamaah yang ada di situ, kemudian dia berdua menjamak dan mengkosor. Dia telah menjalankan sunnahnya menjamak dan mengkosor dan dia telah menjalankan kewajiban berjamaah. Tapi kalau dia sendirian, kalau dia sendirian maka dia kalau bisa ya yang lebih bagus lebih hati-hati adalah dia menjalankan sholat berjamaah didahulukan daripada dia harus menjamak dan mengkosor yang akibatnya dia sholatnya tidak tidak berjamaah. Nah, Khonafidin azanallahu wa Barangkali ini tentang eh, waktu-waktu uh, salat dan tentang syarat sahnya salat yaitu setelah masuk waktunya dan tidak boleh orang mengakhirkannya sebagaimana telah kita sebutkan ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan salat dan dianggap sebagai orang yang membuang salat karena karena sebab dia mengakhirkan dari waktunya. Meskipun itu masih waktu sholat tadi, sebagaimana tadi kita sebut sholat asar. Setelah warna matahari kekuningan sampai tenggelam matahari itu masih waktu sholat asar, masih waktu sholat asar. Tapi itu waktu yang beruri bagi orang-orang yang tertentu saja yang boleh sholat pada waktu itu. Adapun yang tidak punya alasan tidak boleh menjalankannya setelahnya. Warna matahari kekuningan. Begitu pula waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu setelah sholat maghrib selesai hilang syafak kemerahan yang ada di langit sudah berubah jadi hitam semuanya masuk waktu sholat isya sampai pertengahan malam setelah itu masih ada waktu dari pertengahan malam sampai sholat subuh memang itu masih waktu sholat isya masih waktu sholat Isya. Tapi tidak boleh melakukan sholat pada waktu itu kecuali orang-orang yang terpaksa. Setelah pertengahan malam sampai sholat subuh itu waktunya orang-orang yang terpaksa. Ada ada, ya. Adapun orang yang tidak punya alasan, tidak punya doruri, dia tidak boleh melakukannya setelah pertengahan malam. Meskipun dia melakukan pada waktunya, dia telah menjalankan kewajiban sholat, tapi dia terkena ancaman mengakhirkan waktu sholat dan ini ancamannya adalah lembah yang ada di neraka jahanam wal billah ikhwan fillah azanallahu ayyakum kemudian asyartu tsamin syarat yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah menghadap ke arah kiblat nah ini termasuk syarat sahnya salat harus dia menghadap ke arah kiblat apa dalilnya dalilnya qauluhu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra Sungguh kami telah mengetahui bagaimana engkau senantiasa melihat ke langit, membolak-balikan wajah engkau ke langit, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah agar kiblat itu berubah arahnya dari Baitul Maqdis ke ke Ka'bah. Kemudian kami arahkan, kami pindahkan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindah ke arah Ka'bah. Nah, yang memang itu yang koridoi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam arah kiblatnya itu ke ke Ka'bah. Maka setelah itu Allah menyatakan, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Ka'bah. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah kamu ke arah ke arah Ka'bah. Maka di sini menunjukkan tentang syarat sahnya salat adalah harus menghadap ke arah Ka'bah. Bagi orang yang berada di depan Ka'bah dan dia melihat Ka'bah, dia harus persis, tidak boleh bergeser ke sebelah kanan atau ke kiri, harus tepat ke arah Ka'bah. Kalau dia berada di Masjidil Haram, tapi tidak melihat Ka'bah karena tertutup oleh tembok atau tertutup oleh tiang, maka dia beristihad ya, ke arah Ka'bah. Beristihad untuk dia sholatnya ke arah Ka'bah. Nah, dan kalau dia sudah di luar Masjidil Haram, sudah di negeri lain, maka yang penting adalah ke arahnya saja. Bukan ke Ka'bahnya. Kalau dia masih di Masjidil Haram, kalau dia melihat harus ke arah Ka'bah. Kalau dia masih berada di Masjidil Haram tapi tidak melihatnya karena tertutup oleh dinding atau tertutup oleh tembok, dia harus beristihad mengarah ke Ka'bah. Karena masih mungkin untuk di, dikira-kira. Tapi kalau dia sudah di luar masjid atau sudah di luar daerah, sudah di luar negeri, maka dia hanya ke arahnya saja. Tidak harus ke Ka'bahnya. Artinya dia geser ke kanan atau geser ke kiri dari arah Ka'bah atau dari Ka'bah ya tidak tepat ke Ka'bahnya itu tidak mengapa karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan di dalam uh, hadisnya bahwasanya eh, al maghrib wal ma bainal ma bainal masyriq wal maghrib qiblah ma bainal masyriq wal maghrib qiblah antara barat dan timur itu semuanya kiblat ini yang penting di antara barat dan timur itu semuanya kiblat bagi orang Madinah bagi orang Madinah maka antara barat dan timur semuanya kiblat tidak harus tepat ke arah utara tapi e, tidak harus tepat ya, ke arah zat Ka'bahnya bisa bergeser kanan bergeser ke kiri tidak menjadi masalah tetap sah sholatnya. Nah, <clears throat> masyaallah muslimin rahimani warahmatullah Oleh karena itu, eh, kemudian bagaimana kalau sholatnya di dalam Ka'bah? Bagaimana kalau sholatnya di dalam Ka'bah? Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah dan sekarang pun mungkin Bukan di dalamnya, tapi di Hijr Ismail. Bagi orang yang pernah berangkat ke Mekah untuk umroh, dia akan melihat Ka'bah itu di sebelahnya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sesungguhnya berada di dalam Ka'bah. Tetapi karena kurangnya dana ya, untuk membangun Ka'bah pada waktu itu, akhirnya Hijr Ismail ini ya, tidak Eh, tidak masuk ke dalam Ka'bah. Yang mestinya Ka'bahnya itu sampai ke Hajar Ismail. Tapi e, karena kurang dana dan karena mengkhususkan dengan harta yang halal untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu, ini orang-orang musyrikin ya yang melakukannya. Ini orang-orang musyrikin pada waktu ingin membangun Ka'bah mereka mengkhususkan dengan harta yang halal Nah, dengan harta yang yang halal. Ini orang musyrikin saja paham bahwa masjid itu nggak boleh dibangun kecuali dengan harta yang dengan harta yang halal. Ya. Maka yang harta yang haram tidak boleh untuk membangun masjid meskipun dalam rangka orang itu berlepas diri dari harta yang haram tersebut. Misalnya orang yang terkena riba, dia punya uang riba. Dia ingin berlepas diri dari riba tadi. Dia ingin berlepas diri dari riba, oh, ingin membuang harta ribanya, maka harta riba ini tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Tidak boleh untuk membangun masjid. Nah, masjid dibangun dengan harta yang halal saja. Tidak boleh dengan harta yang dengan harta yang haram. Nah, karena waktu itu orang-orang musyrikin ya, mengkhususkan dengan harta yang halal sehingga kekurangan dana akhirnya Ka'bah yang mestinya lebih luas dari yang sekarang ya, lebih luas dari yang sesungguhnya dulu ya. ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akhirnya dibangun lagi dengan lebih kecil Hijar Ismail tidak masuk ke dalam Ka'bah sehingga sekarang kalau ada orang sholat di antara Hijar Ismail dengan Ka'bah dia sama dengan hukumnya sholat di dalam Ka'bah. Nah, dan itu perkara yang diperbolehkan bahkan disyariatkan. Disyariatkan orang untuk sholat di dalam Ka'bah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Namun para ulama khilaf tentang sholat fardu apakah boleh atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sholat fardu di dalam Ka'bah. Yang boleh hanya sholat sunnah. Namun Wallah a'lam bishawab. Eh, tidak ada dalil yang mengkhususkan yang boleh hanya sholat fardu saja. Akan tetapi untuk keluar dari khilaf, untuk keluar dari khilaf para ulama, eh, seseorang kalau dia tidak sholat fardu di dalam Ka'bah itu lebih bagus, lebih bagus daripada dia sholat fardu di dalam Ka'bah karena dikhilafkan oleh para para ulama. Tapi kalau sholat sunnah nah ini dibolehkan bahkan disyariatkan di, disunahkan sholat sunnah di dalam Ka'bah dan itu sekarang bisa dilakukan bagi orang yang ingin yang sholat berada di, di antara Hijr Ismail dengan dengan Ka'bah dia sama saja sholat berada di dalam uh, Ka'bah. Baik, maka jelas ya bahwasanya orang ketika sholat harus menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah dengan perincian sebagaimana kita sebutkan. Sehingga ketika seseorang berada pada suatu daerah dan dia tidak tahu arah kiblat, arah Ka'bah, maka dia harus tanya. Dia harus tanya. Tidak boleh dia mengira-ngira sendiri. Kalau dia mengira-ngira sendiri dan tidak mau bertanya, kemudian setelah selesai sholat, setelah salam baru tahu ternyata dia salah. Harusnya ke arah barat, dia sholatnya ke arah timur, misalnya. Maka sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Dia harus mengulanginya. Karena apa? Karena dia berada di suatu tempat yang dia mungkin untuk bertanya. Kecuali kalau dia berada di padang pasir yang tidak ada orang di sana, ya, yang tidak ada orang untuk uh, dia bertanya di sana. Nah. Kemudian dia beristihad, mengira-ngira kemungkinan arahnya ke sana. Soalnya di sana ada demikian dan demikian. Akhirnya dia sholat ke arah eh, ke arah selatan misalnya. Dia sangka itulah arah kiblat. Setelah selesai sholat ada orang lewat, rombongan lewat melalui gurun pasir tadi. Ternyata rombongan tadi mengatakan yang benar arah kiblatnya ke utara. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak ada yang ditanya pada waktu itu. Karena tidak mungkin dia bertanya, dia berada di tempat yang tidak mungkin dia akan bertanya. Apa namanya arah eh, kiblat. Tapi kalau dia berada di apa namanya di suatu tempat di kota yang di sana ada penduduk, ada kaum muslimin yang mereka sholat di kota tersebut. Apalagi ada masjid sekarang kali dia melihat masjidnya jelas ada arah e, sebagian masjid pakai mihrab ya, menunjukkan itu arah kiblatnya. Maka dia bisa dia bisa mencari tahu lewat itu, bisa mencari tahu dengan bertanya atau bisa mencari tahu dengan apa? Melihat mihrabnya. Kalau dia kemudian masuk ke masjid yang harusnya menghadap ke kemari sholatnya dia menghadap ke sana dan dia tidak bertanya atau tidak me mencari arah kiblatnya dengan patokan yang jelas seperti adanya mihrab misalnya maka tidak sah sholatnya tapi kalau dia berada di tempat yang tidak ada orang di sana tidak ada yang bisa ditanya tentang arah kiblatnya kemudian dia sholat dan setelah selesai sholat salah maka sholatnya sah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu semampu kalian. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Masin Abad, "Yustaratu fi ada'i salawat an takuna ila jihatil qiblah." Disyaratkan bagi orang yang menjalankan sholat untuk menghadap ke arah kiblat, wahiyal Ka'bah al-musyarrafah, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. fa'in kana fi hadar أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه apabila dia berada pada suatu kota uh, apabila dia berada di di kota atau dia berada di suatu tempat yang di sana ada orang yang bisa memberitahu memberitahu tentang arah kiblat maka wajib bagi dia untuk bertanya tentang arah kiblat dan tidak boleh bagi dia sholat dengan istihad. Tidak boleh dia sholat dengan kira-kira kalau ada yang ditanya. Nah, waladahi man yufbiru. Sementara ada yang bisa ditanya. Wa in salla wa kana ila ghairi jihadil qiblah wajib alaihi al-i'adah. Kalau dia sholat dan tidak bertanya arah kiblat, malu mau bertanya arah kiblat, padahal ada yang ditanya, ada yang bisa memberitahu tapi dia malu, sehingga dia sholatnya bukan ke arah kiblat dan baru tahu setelah selesai sholat maka sholatnya tidak sah dan wajib di wajib diulangi. Amma in kana fi safar fa innahu yastahid fi ma'rifati jihadiha fa in shalla wa tabayyana anna as-salata ila ghairi jihadil qiblah fa inna salatahu sahihah liqalihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Adapun kalau dia safar, tanya, nah, di mana arah kiblat? Kemudian dia salat dengan istihadnya. Arah kiblatnya dia dengan beristihad. Kalau kalau ternyata setelah selesai sholat istihadnya salah, sholatnya tetap tetap sah. Fa inna salatahu sahihah liqaulihi ta'ala fattaqullah mastata'tum. Karena Allah berfirman, bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian, wa yajuz lil musafir an yusalli an-nawafila kullaha 'ala markubihi ila ghairi jihadil qiblah. Dan boleh bagi orang yang musafir, orang yang safar ketika sholat sunnah. Ingat di sini, catatannya ketika sholat sunnah. Nah, di atas kendaraan ada dua, sholat sunnah dan di atas kendaraan. Maka dia boleh untuk sholat sunnah tersebut di atas kendaraannya bagi orang yang safar dengan menghadap kemanapun arah kendaraannya tadi. Tidak harus ke arah, tidak harus ke arah kiblat. Bagi orang yang safar dan sholatnya di atas kendaraan dan sholatnya sholat sunnah. Sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau tidak di atas kendaraan, tidak boleh. Ya kalau di atas kendaraan dan sholatnya sholat sunnah. Atau dia sholatnya sholat wajib juga tidak boleh. Harus terpenuhi syaratnya. Sholat sunnah di atas kendaraan maka dia boleh untuk sholat ke arah manapun kendaraan itu mengarah. Waktu sabatat as-sunnah tidak dzalika jamaah minas sahabat telah datang yang demikian ini dari sunnah dan telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana datang riwayat dari para sahabat. Di antaranya riwayat dari sahabat Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Qala dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ala rahilah yusabbih. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas kendaraannya, di atas kuda atau ontanya, beliau sholat. Wa yumi'u bi ra'sihi kibala wajhin tawajjah. Nah, dan beliau sholat kemanapun ya. Apa namanya? arah kendaraan tadi mengarah. Walam yakun Rasulullah SAW yasna'u dalika fi salatil maktubah dan beliau mengatakan dan tidak pernah Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu pada sholat wajib. Tidak pernah. Ini Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Sehingga seorang berusaha untuk turun dari kendaraan sebisa mungkin. Kecuali kalau yang tidak mungkin turun. Seperti misalnya di atas pesawat, nah, mungkin turun. Atau yang semisalnya hmm, di atas kapal, nah, kalau turun ya bisa maka dia di atas kendaraan tidak mengapa dalam badan terpaksa. Tapi Nabi tidak pernah. Maka sebisa mungkin seorang itu sholat tidak di atas kendaraan untuk sholat wajib. Ada untuk sholat sunnah maka Nabi pernah melakukannya bahkan Nabi melakukannya dengan menghadap ke arah selain kiblat menunjukkan bahwasanya sholat sunnah di atas kendaraan boleh meskipun tidak menghadap ke arah kiblat dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim wa idza arada al musafir nafilah al dabah استقبال القبلة عند دخول فيها عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أبو داود. dan kalau seandainya dia seorang yang musafir tadi bisa untuk melakukan sholat sunnahnya di atas kendaraan dengan pertama kali menghadap ke arah kiblat lebih dulu, mengarahkan wajahnya ke arah kiblat lebih dulu, baru kemudian setelah itu mengikuti kendaraannya maka itu lebih bagus. Karena Nabi SAW menyebutkan, karena disebutkan dalam hadis, anna Rasulullah SAW karena idza safar fa'arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu wajjaha rukabahu. Dahulu Nabi SAW kalau safar, kalau bepergian dan beliau ingin sholat sunnah, beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Setelah itu baru kendaraannya berjalan sesuai dengan arah jalan yang akan diikuti Beliau bertakbir dan beliau sholat di kemanapun arah kendaraannya itu apa berjalan. Sehingga kalau dia bisa mengarahkan pada awal sholatnya kepada takbir sebelum takbirnya dia atau ketika takbirnya dia bisa menghadap ke arah kiblat maka itu lebih lebih bagus. <clears throat> nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum Barangkali ini yang berkaitan dengan masalah istiqbalul kiblah. Nah, Dan syarat yang terakhir masih ada waktu saja. Syarat yang terakhir <clears throat> jadi syarat sahnya salat adalah an-niyah. An-niyah. Nah, niat. Wa mahalluha al-qalb. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, wa talafud biha bid'ah dan melafatkan niat tadi bid'ah. Apakah melafatkannya di dalam hati ataukah melafatkan dengan lesan? Karena ada orang yang apa namanya masih melafatkan tapi dalam hati. Ini nawaitu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman gitu. Tapi di dalam hatinya dia lafazkan. Ini tidak boleh. Ini tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dilafatkan, apalagi kalau dilafatkan, apalagi kalau dengan suara keras terjatuh pada banyak kesalahan. Watalah biha bid'ah melafatkan niat itu adalah bid'ah. Melafatkan niat itu adalah bid'ah. Karena apa? Niat itu tempatnya di dalam di dalam hati. Niat itu di dalam hati dan Eh, bukan melafatkannya, bukan dilafatkan. Niat itu bukan dilafatkan. Ya. <coughs> Dan harus ada niat, harus ada niat dan niatnya harus benar. Niatnya harus benar. <coughs> Kalau dia sholat duhur, kalau niatnya sholat asar misalnya, <coughs> atau dia sholat asar, kalau niatnya sholat duhur, ini tidak sah. Mungkin apa tidak? Mungkin ada seseorang yang tidur bangun waktu asar. dia setelah dia tidur setelah sholat zuhur sampai asar. Mas, ketika mendengar azan dikumandangkan, dia lupa kalau dia tadi sudah sholat zuhur. pikirannya ini waktu sholat zuhur. Maka dia niatnya dalam hatinya ingin sholat zuhur maka ini sholatnya tidak sah. <clears throat> Sholatnya tidak tidak sah. Nah, karena dia niatnya tidak tidak tidak ada niat untuk sholat asar. Padahal dia harus niatnya sholat sholat asar. Meskipun sama-sama empat rakaat, meskipun sama-sama bacaannya sama, tapi niatnya dia salah. Harusnya dia niatnya sholat asar, dia lupa kalau itu adalah sholat asar dia kira sholat duhur, padahal dia sudah sholat duhur tadi, tapi lupa. Maka sholat asarnya dia tidak sah dan dia belum sholat, belum sholat asar. Nah, <clears throat> kemudian kalau ingin menjamak bagaimana? Ingin menjamak atau menjamak kosor? Sebagian orang ada yang meyakini harus udah dan niat dari awal bahwa dia ingin menjamak. sudah sudah ada niat dari sejak pertama dia ingin menjamak bukan sesuatu yang datang tiba-tiba jadi misalnya dia sholat maghrib kemudian dia terus berkeinginan ah, sekalian lah di jamak di jamak apa namanya jamak takdim saja karena yakin nanti kalau di jamak takhir sulit baru muncul niat untuk jamak takdim setelah dia sholat setelah dia sholat maghrib boleh apa tidak yang benar adalah boleh tidak harus dia dari awal sudah ingin niat jamak takdim tidak harus ketika sholat maghribnya dia sudah niat setelah itu akan sholat isyanya tidak harus tapi dia bisa muncul keinginan untuk dijamak takdim dan dikosor misalnya dalam safar muncul keinginannya ya, setelah apa? Salat maghrib. Muncul keinginan setelah salat maghrib, maka itu pun tidak mengapa. Tidak harus dari awal ketika hendak menjalankan sudah ada niat. Tidak. Ini yang yang benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian dalilnya kenapa talafut melafatkan niat itu bid'ah? Dalilnya adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama afan e, dalil bahwasanya niat adalah syarat sahnya salat adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa. Sesungguhnya tidak ada amalan kecuali dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala balasan sesuai dengan niatnya. Maka di sini niat dikatakan dalam syarahnya an-niyah fi shalah wa ghairiha minal ibadat syartun. Syarat itu adalah niat dalam salat dan niat dalam yang lain-lainnya dari dari ibadah. Semua ibadah itu ada niatnya. Karena Nabi mengatakan inna innamal bin niat. Tidak ada amalan kecuali di sana ada niat. Wa innamalikul imri'in manawa dan sesungguhnya tidak ada eh, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan sesuai dengan niatnya. Maka harus ada niat tapi tidak ada melafatkan niat. Ini harus dibedakan. Beda antara harus ada niat dengan melafatkan niat. Melafatkan niat tidak ada dalam semua ibadah. Tidak ada melafatkan niat. Kecuali para ulama mengecualikan dalam, dalam masalah haji. Dalam masalah haji itu mengatakan labbaika Allahumma hajja atau dalam umrah dia mengatakan labbaika Allahumma umrata atau kalau dia haji dan umrah, Allah baik Allahumma umrata summa hajja. Tapi itu pun bukan lafaz dalam niat. Itu adalah apa namanya? talbiyah Atau e, melafatkan seperti orang kalau sholat mengucapkan takbir gitu. Mengucapkan Allahu Akbar seperti itu. Bukan itu niat. Niat itu kan kalau nawaitu. Nawaitu usolli nawaitul wudu'a nawaitul apalagi gusli begitu nawaitu apalagi itu tidak ada lafaz nawaitu nawaitu nawaitu dalam semua ibadah tidak ada satupun tidak ada satupun melafatkan niat dalam semua jenis ibadah yang ada adalah harus ada niat ketika hendak menjalankan ibadah tersebut sehingga niat adalah syarat sahnya sholat dan syarat sahnya ibadah, seluruh ibadah. Dan tidak sah sholat tanpa niat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu niat. Wa binniyah yakunu tamyiz bina fardin wa fardin. Dan dengan niat itulah akan terbedakan antara sholat yang wajib dengan sholat wajib yang lainnya. Wa fardin wa dan dengan niat itulah terbedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Terbedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, dan sudah lewat penyebutan tentang niat dalam syarat sahnya wudhu bahwasanya tidak boleh dilafalkan dalam dalam niatnya illa fi manasikil haji kecuali dalam ibadah haji fayajuz an yatalaffaz bimanawahu boleh dia melafatkan apa yang dia inginkan dari hajinya dengan mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan Nah, khana fidin azanallahu yakum maka harus dibedakan ya antara harus adanya niat yang benar dengan melafatkan niat. Niat yang benar harus ada. Niatnya harus tepat. Sholat zuhur ya punya keinginan sholat zuhur. Sholat asar ya punya keinginan sholat asar. Tidak bisa dia kemudian apa? E, sholat duhur dia niatnya sholat asar. Sholat asar dia inginnya sholat zuhur. Kalau mungkin terjadi ya, dan itu mungkin terjadi bagi orang-orang yang tadi mungkin dia tertidur dan dia lupa kalau sudah sholat zuhur kemudian dia sholat asar dengan niat sholat zuhur maka tidak sah sholat asarnya. Nah, tapi kalau melafatkan niat, melafatkan niat maka ini adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka jadilah itu adalah amalan yang diada-adakan, amalan yang tidak pernah disyariatkan dan tidak benar pula bahwa ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah dengan jelas mengatakan harus melafatkan niat. Tidak ada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan niat itu harus di harus dilafalkan. Nah, ya. yang ada adalah beliau mengatakan sholat itu harus dimulai dengan ucapan. Ya. Harus harus dimulai dengan lafaz. Maksudnya di sini adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar dan bukan mengucapkan nawaitu usolli. Nah, dengan selesainya pembahasan syarat yang kesembilan maka kita selesai dari pembahasan syarat sahnya sholat dan insya Allah kita lanjutkan pada dengan pembahasan tentang arkanu as-salah rukun-rukunnya sholat ya, pada pertemuan yang akan datang di sini ada satu pertanyaan tapi kita berikan kepada yang lebih berhak untuk menjawab Ustaz Muhammad insyaallah hafizahullah taala beliau sudah hadir insyaallah beliau nanti yang menjawabnya wallahu taala a'lam bissawab sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh